Bismillah. Inna Ahmaduhu wa nasta'anuhu wa nasta'adhu. Wa min suruhi angkusina min sayyati a'malina. Man salamu billalah til falaha biyalah. ashadu an la illallah. Wa ahdahu. Wa وأشهد أن عبده ورسوله Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pada Fajar hari Selasa Rajab 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di akhir kita masuk sekarang kepada sesi yang ke-72 yang mana kita masuk kepada yang baru bab yang ke-8 mufsidatus siam pembatal-pembatal puasa sesi ke-72 ini insya Allah kita akan masuk kepada masalah yang kedua tentang permasalahan asa secara muttafaq alaih. Maknanya tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Di sini ada beberapa perkara yang akan kita bahas sekarang adalah makan, minum, dan jima bulan Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, silakan kepada Ikhwan untuk mengkaji al-Mu'min بسم الله قال المؤلف في كتابه الأخبار الصحيحة في أحكام صيام رمضان الفصل الثاني ما اتفق المسلمون من مفسدات الصيام الأكل والشرب والجماع berkata penulis di kitabnya Al-Akhbar As-Sahihah Ahkam Isyam Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan fikih puasa Ramadan Al-Faslu ini pasal yang kedua maka ini pasal yang kedua dari bab yang ke-8 tentang permasalahan musibah usia perkara-perkara yang membatalkan puasa maka di pasal yang pertama disebutkan oleh penulis bahwa tidaklah seseorang dihukumi orang yang batal puasanya di saat melaksanakan pembatal-pembatal puasa kecuali jika terpenuhi tiga perkara. Pertama al-ilmu, kedua adzikr, ketiga al-qasam. Maknanya al-ilmu dia sudah mengetahui ilmunya. Dan yang kedua adzikr maknanya dia ingat, tidak lupa. Dan yang ketiga al-qasam maknanya dengan kesengajaan, tidak atas paksaan orang lain dan sebagainya. Dan sekarang kita masuk ke pasal yang kedua. Mata fakal muslimun min musidat isyam. Apa-apa yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa dari pembatal-pembatal puasa yang akan disebutkan di sini adalah perkara yang mutafakun alaih. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Maka di sini ada banyak tiga di antaranya disebutkan oleh penulis di pelajaran hari ini al-atu wasur wal jima makan minum dan berhubungan intim tentunya dengan takdir di hari Ramadan di siang bulan Ramadan kalau di malam hari makan minum boleh atau tidak tentu boleh halal wakulu kulu kata Allah dan begitu pun berhubungan intim di malam hari boleh. Maka adalah pembahasan yang akan dibahas di pelajaran sesi ke-72 ini. Maka tiga perkara ini al-aql wa surgal jima itu adalah perkara yang mutafakun alaih. Dan di sana nanti akan ada tiga perkara yang lain yang tidak usah disebutkan sekarang karena akan dijelaskan di pelajaran yang lain. Namun perlu diingat bahwa tiga perkara ini bukan terbatas tiga saja. Kami menyebutkan tiga karena untuk mempersingkat waktu di saat menyebutkan pendalilan yang tiga tersebut. Maka pendalilan yang pertama dari tiga perkara ini adalah ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam matem yang kami sebutkan. Allah berfirman, Allah berfirman, "Fala'ana basiruhunna wattabu ma katabahu lakum wa hatta yatabayyana lakum al-khaytul abiyab minal al aswadi minal fajr Tumma atimu siyama ila Dalil yang pertama yang dijadikan pendalilan bahwa makan dan minum dan berhubungan intim di siang Ramadan adalah pembatal puasa secara sepakat ayat ini. Wajah pendalilannya adalah basiruhuna. Al-an basiruhuna. Makna basiruhuna ayat angkihuhuna au jami'uhuna. Untuk menikahi istri-istri kita. Menghubungi hubungan intim dengan istri-istri kita. Dan telah ditafsirkan oleh Imam atau dari Al-Mubasharah di kalamil Arab fa'innahu mulaqatu basharah di basharah. Pertemuan antara kulit dengan kulit, tubuh dengan tubuh. Maka makna basiruhunna hubungilah istri-istri kalian antara suami dengan istri. Maka makna basiruhunna dari al-mubasharah. Fa'inahu mulaqatu basharah di basharah. Ayat basharah rajul ma'a imra'ah. Faqaluhu fal'an basiruhunna ayat al-jima' ada kaul Imam At-Tabari fi tafsirih بل قد فصاره السلف على هذا المعنى كما ثبت عن ابن عباس في قوله تعالى فالآن باشرهن قال ابن عباس أي الجماع أي أنكحوهن وقال الجماع Maka asar ini telah datang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Ibn Abi Hatim dari jalan Asim Al-Bakar Ibn Abdullah al Mujani An Ibn Abbas. Kala al-mubasharah dua al-jima' walakin Allah yukanni. Makna al-mubasharah di sini adalah al-jima' dan Allah di dalam Al-Qur'an memberikan kinayah Fahada ah, sanad sahih. Asim huwa Ibnu Sulaiman Al-Ahwal wa Bakr Ibnu Abdullah al Mujani kilahuma thiqatan. Dan bihada tafsir bihada sanad an Asim Ibnu Sulaiman an Bakr Ibnu Abdullah al Mujani an Ibnu Abbas sahih. Wa tarikun akhar dhaif. sama indah sabarnya di Bimakna fal'an basuruhuna ay angkifuhuna. Walakin maknahu sahih. Walau kan doifan walakin maknahu sahih. Bisa mengangkat derajat ini kepada kesahihan. Yang mana sanadnya ma'ruf dari Abdullah bin Saleh. Hadatna Muawiyah bin Saleh an Ali an Ibn Abbas. Fahada sanad doif. Lianna Ali wa huwa Ibn Abi Talha. Walau kana tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Dan juga Abdullah bin Saleh wa huwa Laid baik. Abdullah bin Saleh man ya Hudzaifah katibul laid wa huwa lima tabaik. Li'annahu indahu jarsu. Dia mempunyai teman tetangga yang buruk, yang hasad. Maka tetangganya ini mengetahui bahwa Bulaid Abdullah bin Saleh sebagai sekretarisnya Laid, hadis-hadisnya dan kitab-kitabnya akan masuk setelah meninggalnya Laid. Karena dia sekretaris Laid. Hadis-hadis Laid dia tulis. Maka bagaimana cara untuk menjatuhkan Kasibu Laid, tetangga yang jahat ini, menulis di dalam kertas kosong tulisan yang tulisannya seperti tulisan Abdullah bin Saleh Katibule. Jadi tetangganya ini meniru tulisan Katibule. Kemudian menulis di kertas kosong menerangkan hadis. Ada bulan anfulan anfulan dari Nabi, Nabi berkata demikian demikian dari kepalanya. Ada bulan bulan bulan disebutkan sanad dari Nabi, Nabi melarang demikian demikian. Maka hadis ini jelas buatan manusia, buatan tetangganya. Dimasukkan ke rumah Katibul Laif, Abdullah bin Saleh, dan Katibul pada Allah sayangnya dia tidak memeriksa. Maka dilihat ada kertas-kertas tercecer dari jauh tulisannya, padahal tulisan tetangganya dimasukkan kepada daftar yang dia simpan. Maka di sini menjadi pendalilan tentang hifdu al-kitab. Ida kunta alam wa ta'tub menulis fawaid maka dijaga kitabnya. Karena kalau tidak dijaga fawaid-fawaid akan hilang ataupun faidah dari guru kalian akan salah. Misalnya saya mengatakan Ibnu Lahi Ahba'i. Ditulis oleh Muhammad yang untuk di Ibnu Lahi Ah Imam. Maka suatu hari murid-murid kita yang belajar bersama, saya sudah mungkin sudah tua ataupun tidak ada, maka jadilah kalian menjadi asatidah. Meriwayatkan, maka murid-murid yang hadir di sini, di sana ini Abdullah bin Lahi'ah baik. dari Muhammad, ada hadis yang sahih. Abdullah bin Lahi'ah imam. Di sini menandakan dari mana Muhammad bisa salah karena catatannya rusak. Dia ngetik, dia tulis seperti itu. Atau catatannya rusak. Abdullah Ada yang menulis di daftarnya tulisannya sama dengan dia, mungkin Abdurrahman, Abdullah bin Lahiyah Imam. Padahal bukan tulisan Muhammad, tapi Muhammad tidak memeriksa. Akhirnya dia mengatakan seperti itu. Seperti itu contohnya. Maka Abdullah Ibnu Saleh Katibul didoakan didoifkan oleh para ulama karena banyak hadis-hadis dari tetangganya yang masuk. Ketahuan dari mana? Berbeda. Seperti sekarang tadi saya bilang. Faidah dari saya Abdullah bin Lahi Abdai. Ditulis oleh satu dari kita, imam. Dan terus nanti tersebar setelah dia besar. Begitupun Abdullah Ibn Saleh. Di saat Katib, di saat Laif Ibnu Sa'ad ada, dia tidak meriwayatkan maka tersimpanlah kitab yang sudah tercampur dengan karangan tetangganya. Mudu pemalsuan dari tetangganya. Setelah meninggal Laid Ibn Sa'ad, maka semua orang datang kepada Khatib Laid. Nah, kamu sekretaris Laid Ibn Sa'ad. Minta hadis-hadis Laid Ibn Sa'ad. Di saat diriwayatkan hadis Laid Ibn Sa'ad, mulailah ketahuan bahwa banyak hadis-hadis yang ada mungkar, di nakar, kesendirian lafadznya. Nabi Muhammad SAW berkata demikian demikian. Semua muhadisin murid Lais Ibn Sa'ad banyak, ada ribuan. Maka hati mulai mempunyai hadis-hadis aneh. Maka orang-orang akan mengatakan, saya duduk dengan Lais Ibn Sa'ad tidak pernah menulis hadis ini. Yang lain pun, saya penduduk duduk dengan lain di Musa'ad meriwayatkan di mana-mana. Belum pernah saya dengar hadis ini. Kecuali datang dari khatib Lai. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Kati Lai mempunyai perkara-perkara yang aneh. Maka dibaikkan oleh para ulama. Ya bab, baik apa? Ada mudah, doktil kitab. Tidak mempunyai hafalan kitab. Kitabnya rusak. Maka akan antum jaga itu kitab kalian. Ibn Abi Talhah di sini sikoh tetapi tidak mendengar dari Ibn Abbas. Ini ilah yang pertama. Ilah yang kedua, Abdullah Ibn Saleh Katibulais juga tidak hifdul kitab. Sehingga dibaifkan. Maka sanatnya baik dari dua sebab. Yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, dari juga dari jalan yang lain yang masyur silsilah al awfiin Dilihatkan dari Muhammad bin Sa'ad hadatani abi hadatani ammi orang hadatani abi an abihi an Ibn Abbas. Ini dinamakan silsilah al-Arba'in wa huwa Kalau Ibn Abbas al mubasarah an-nikah. Namun maknanya sama. Bahwa makna basiruhuna maknanya nikahilah perempuan perempuan di malam Ramadan. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan tentang pengharaman berhubungan intim di siang Ramadan dari wajah pendalilan makhluk al-mufaraqah. Allah yaqul makna maknaha alayna. Di malam hari bersuruhunna. Maka berjimatlah dengan istri-istri kalian. Namun di siang hari maklum mufaraqah haram. Tidak boleh. Dan nanti akan ada pendalilan dari hadis. Dan ini pendalilan juga untuk makan dan minum. Karena di dalam ayat ini setelah Allah berfirman, al an basiruhunna wa tabu makataballahu lakum wa kulu wasrobu. Hatta yatabayana lakum al-khaytul abiyadu minal khaytul aswadi minal qadr. Tunatimu siyama ila lain. Maka di dalam Ramadan makan dan minumlah. Sahur atau sebelum sahur terserah makan minum jam 10 malam, jam 12 malam, jam 2 malam sampai kapan haram? Sampai terlihat fajar yang kedua, kemudian suma ati musyama ila lain. Kemudian sunatkan puasa sampai kepada malam. Maknanya dari siang sampai kepada guru bisyams. Maka ini kendalilan dari ayat yang pertama. Kemudian kendalilan dari ayat yang kedua yang disebutkan di dalam matan langsung lelak siang Tarafatu ila nisa'ikum. Maka ini pendalilan yang kedua. Pendalilan yang kedua di sini khusus tentang permasalahan hubungan dengan istri. Di ya, dalam ayat disebutkan uhillalakum dihalalkan atas kalian. Dihalalkan bagi kalian. Menandakan dengan maksud al di malam hari halal. Namun di siang hari haram. Maka ini wajah pendalilan dan wajah yang di sini tidak disebutkan ada jima. Di sini disebutkan hanya arafat. Ada dua. Arafat bila misa itu dimakna al-jima. Maka telah datang pula tafsir yang sahih dari Ibnu Abbas. Dikoli ta'ala uhila lakum lela siam arafatu ilan bisa itu telah Ibnu Abbas. Arafatu al-jima. Wahada aida sahih. Rajuh Imam Ibn Abi Hatim di dalam tafsirnya. sana Abi ay Abu Hatim, sana Abu Mu'in, ada sana Abu Aqwas an Abi Ishaq an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Ada satu rujuk sifat walakin Abu Ishaq walakin Abu Ishaq mudalis. Maka jadi daif. Namun mempunyai mutabak Wal mutaba'ah akhraj Ibn dari min tariq al-Muqtar. Abu Sarah Katibulay Hadatani Muawiyah An Ali An Ibn Abbas Mahalu ada sanat Baik, limada Awalan Abdullah Ibn Salih Tanya Ali Bahwa ibnu abid Tuhha Mada Yang yasma An Abbas Bahwa mengkapit maka di sini ada dua jalan. Jalan yang pertama tadi ada anak-anak Abi ishak as dan jalan yang kedua dari Ali bin Abi Talha yang mana dia tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Mana pendalilannya kalau Ibnu Abbas arrafatu huwa nikah dan mempunyai mutabakah yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas min tarik silsilah al utim Kalau Ibnu Abbas arrafatu ay nikah Silsilah al-Autiyin dari. Walahu tarikun akhar, tarik ar-rabi' dalam yang keempat dari Ibn Abbas. Menjelaskan makna rafat ay al-jima' أخرجه أيضا الطبري من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري حدثنا أيوب بن سويد عن سفيان عن عاصم An Bakr Ibn Abdullah Al-Muzani An Ibn Abbas. Rafat ay al-jima' هذا سند صحيح كما مر معنا Asim huwa Ibn Abi Sulaiman Bakar Al-Muzani Fiqh maka sanadnya yang keempat sahih didatik. Maka dari sini pendalilannya jelas. Uhilalakum lailat siyam arafatu kata Ibn Abbas al-jima. Maka ini wajah pendalilan secara makhlum al-mukhalafah. Jika dihalalkan di malam hari maka di siang hari hukumnya haram. Dan bahkan telah dinukilkan ijma al-mufassirin ala hadal makna. Kemasalah Imam Ibn Abdul Bah. di kitabnya al hid. Maka wajib dalalah maklum al mukhalafah Inna rafat wal jima' halal fi layal Ramadan fa naharuha haram ila al kadali kadali ka ulama yang lain pun beristidal dengan ayat ini seperti As-Sulkani di Sayyidul Jawab. Hadil ayat tadullu ala tahrimil waqaf ala sa'im siyaman wajiban makum min qawlihi ta'ala uhilla lakum lailatas siyam arafatu ila nisaikum. Maka as Al-Muhaddis Al-Usuli Al-Yamani dari Syauka. Dia mengatakan wajah pendalilannya di sini makum al-mukhalafah. Di siang hari diharamkan karena dibolehkan di malam hari. Kemudian setelah itu beristidlal penulis dengan hadis setelah selesai dari Al-Quran. Maka beristidlal dengan hadis. Adapun hadis maka pernah disebutkan dari Abi Hurairah. Maka di dalam hadis yang mutafakun alaih disebutkan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nasya wahwa saimun faakala au syariha hal yatimah saumahu fa'inna ma'akamahu wa wasaqah ini pendalilan makan dan minum dan telah terdahulu wajah pendalilannya barang siapa yang lupa dan di dalam keadaan puasa, kemudian makan dan minum agar menyempurnakan puasanya. Karena Allah memberikan makanan dan minuman. Allah menginginkan demikian. Maka mana wajah pendalilan? Mahum al-mukallafah. Ida nasya fal yati saumahu. Walakin ida dakiran huwa yasrab wa huwa yabdur. Ma batal puasanya. Ini umat kita. Demikian juga di hadis Abi Hurairah yang telah terdahulu, tidak ada asal ini yang al syariba nasian kaina mahwa rizkum sa'allahu ilaih wala sada'a alaih. Tidak ada kodok baginya. Tidak ada akhir tidak nasian. Syariba tidak nasian. Tidak nasian. Hukum al-mukhalafah jika tidak lupa berarti apa? Batal puasanya. Atau tidak lelah maksud. Dan begitu pun hari yang berikutnya. Nabi Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala aw sariba fi Ramadan fala qada'a alaihi wa la kafara. man akala fi Ramadan dan siyam. La qada'a alaihi wa la kafara. Di sini menjadi pendalilan la qada alaih bil wa wasyrik. Wa la kafara liman lilladhi yudami' ahlahu bina hari Ramadan. Tidak ada kafarah baliknya. Kemudian yang terakhir, penulis beristidlal dengan hadis yang mutafakun alaih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian dari Abi Hurairah tentang permasalahan datangnya orang yang berpuasa di saat berhubungan intim di siang itu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak bakal seperti di pembahasan yang lalu. Namun di sini sengaja. Maka bagaimana hukumnya? Telah datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata telah datang, kata Abu Hurairah datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan halakti, orang hancur aku ya Rasulullah. Maka lima, kenapa? Kalau waktu ala ahli di Ramadan. Aku telah menghubungi istriku dengan sengaja di bulan Ramadan, bukan lupa. Dan tidak terpaksa. Dipaksa oleh orang kafir, tidak. Tapi pengantin baru misalnya. Maka di sini bagaimana? Fa'atik rohobah. Pertama harus dia membebaskan budak. Apalagi di zaman sekarang tidak ada budak, ya sudah berarti bagaimana tidak kepada perkara yang lain. Maka orang ini pun tidak mempunyai budak. Dia orang kafir. Laisa ini. Aku tidak mempunyai budak. Allah kosong tadi ini, Maka kalau begitu bagi kamu wajib puasa dua bulan berturut-turut. Apa maknanya dua bulan berturut-turut? Di bulan pertama dia harus berpuasa. Tidak boleh tidak puasa dalam kesehariannya. Seperti Ramadan terus puasa. Selesai bulan pertama, masuk bulan kedua, terus biasa. Paham? Tidak boleh diselang-seling. Kalau perempuan tidak ingat dari kakarahnya. Karena itu. Hmm? Ya sama, di saat itu tidak boleh. Setelah itu diteruskan lagi. Seperti itu. Maka di sini makna syahrin mutatabi'in. Kalau saat insitina miskinan. Di saat tidak mampu maka membayar 60 makanan untuk fakir Kemudian hadis ini telah kita lewati di pelajaran yang lalu, dia mengatakan bahwa dia tidak mempunyai apa-apa. karena maha maka makanan yang di sini mempunyai akhlak yang sangat mulia, di mana orang ini fakir dan masuk kepadanya fasad, bukannya dibebani harus dan harus tetapi dia justru bersyarakat kepada orang ini. Dia membawa sepanjang dari kamu, ya sudah kalau kamu memang tidak mampu dan mempunyai apa-apa, ini tanah. Bagikan untuk 60 fakir miskin. Lihat bagaimana Nabi yang sangat rahmat kepada umatnya. Orang fakir melaksanakan hubungan intim di siang Ramadan harus bayar apa? Tidak mampu, maka dia memberikan kamar. Katanya sekarang bagikan kamar ini kepada kaum muslimin. Untuk apa? Untuk dibagikan 60 kaki Untuk kamu membayar zakat. Maka orang ini pembaca. Tidak ada orang yang fakir miskin selain dari rumah saya ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad yang penuh dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Ya sudah kalau begitu bersodakohlah kepada anak istrimu. Maka orang ini mendapatkan sama dan diampuni dosanya. Karena dia ingin mensucikan dengan membayar kafar namun tidak mampu. Maka dosanya dihapuskan dan mendapatkan sama yang harusnya diberikan kepada orang lain tapi dirinya lebih membutuhkan dia sudah sedekahkan kepada diri kamu untuk memberikan makan anak keluarga kamu yang membutuhkan anak dan istri. Ini diriwayat yang mutafakun alaih. Berkesindiran dari Abi Hurairah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amma rajulan aftara fi Ramadan. Am yu'kita raqabah. Au yasumma syahrin. Mutatabi'in au yu'kima sitina miskin. Sama bahwa oh, seorang datang kepada Nabi dan dia ingin mensucikan apa yang ada padanya dari dosa. Maka diperintahkan untuk membayar kafarah dengan membebaskan budak tidak mampu. Kemudian kalau begitu berpuasa dua, dua bulan berturut-turut tidak mampu. Di puasa Ramadan yang satu bulan aja tidak mampu. Sehingga berhubungan di siang Ramadan bagaimana? mau dua bulan. Kemudian yang ketiga, untuk bersedekah. Maka ini poin pendalilannya bahwa orang yang berani berbuka puasa dengan berhubungan intim di siang Ramadan bakal puasanya. Dengan dalil disuruh membayar kafar. Maka hadis yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim Hadis yang kedua berkesendirian Imam Muslim. Maka syahidnya di sini al-jima' kinah ramadhan yang yaqtulu fil muktirat seperti akal surut. Namun al-uqubah akhar minal akal surut. Kenapa? Ukubahnya lebih banyak karena di syariat disebutkan dengan kafarat. Harus iktikrakabah kalau tidak punya puasa syahrin mutabien kalau tidak mampu juga membayar suci dan miskin. Tidak permasalahan yang gampang. Adapun kalau makan dan minum, maka di sini dia batal dan menggantinya di hari yang lain. Misalnya dia sahar dan sebagainya. Maka dia batal puasanya dengan makan minum. Atau dia sakit, tidak mampu untuk puasa, terutama yang kena gastritis, asam lambung, kalau puasa akan panas perutnya, lambungnya. Maka dia makan. Maka batal puasanya iya. Maka batal terus dia membayar kodok. Apapun itam dari miskin, satu miskin. Adapun yang berhubungan di siang hari Ramadan, maka membayar yang lebih besar. Membayar dari 60 fakir miskin. Bukan satu bahkan. Maka inilah kemudian dari tiga perkara yang mutafakun alaih. Maka telah dimukilkan oleh para ulama ijma dari para ulama tentang permasalahan ini. Seperti dimukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim disebutkan wal Quran dalun anal jima Mustir kal akli wa syurb la yu'raku bihi Dan berkata Asyaukani al-jima la khilafa fi annahu yubtilu siyam tidak waqa'a ma'aniin. Maka dikatakan oleh Asyaukani di kitab Muhammad kemudian tidak ada khilaf. Maka inilah tiga perkara yang disepakati oleh kaum muslimin yaitu dari pembatal puasa apa saja ya Abdurrahman yang kita pelajari pembatal puasa yang tidak mutafakun alaih mahya ala al-aklu Pertanian Asyuk Bertalibat Mada Al-Jima Ma hmm? ijtima' Air إن شاء الله المهم هذه الثلاثة mutafakun alaih. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang, kita masuk kepada perkara yang mutafakun alaih yang lain, yang tidak ada silap, selain dari akal wasurub dan lima. Karena katilahuna, wa jazakumullahu khairah, wa barakallahu ya'inikum.